Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya kalau misalnya ada pembunuhan bu ya. Ada? Pembunuhan. Pembunuhan. Iya. Itu berarti kasih sayangnya udah dicabut berarti nggak ada rahmat lagi dari Allah. seorang manusia. Iya seorang manusia. Manusia membunuh. Jika ada seorang hamba yang ternyata melakukan satu tindak kekejaman dan kejahatan, maka saat itu dicabut terasa kasih sayang di dalam hatinya. dan dia telah jauh daripada akhlak kemuliaan Allah yaitu yang maha kasih dan yang sudah dijauhkan daripada sifat kemuliaan Allah artinya hamba yang dijauhkan dari kemuliaan tidak dia menjadi seorang yang pengasih tidak menjadi seorang penolong tidak menjadi seorang yang memberi rizki kepada yang lainnya maka di saat sudah punya tidak punya sifat-sifat seperti ini, maka dia dihinakan. Lembut tidak, penolong tidak, memperhatikan yang lain tidak, kasih sayang tidak, tidak tidak. Nah ini adalah paling busuknya manusia. Makanya kembali lagi untuk mengenal sifat nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya adalah sifat-sifat mulia agar kita bisa berakhlak mengambil bagian daripada akhlak yang diajarkan Allah melalui nama-nama Allah itu sendiri. Dan nanti ada emang khusus untuk Allah. Misalnya tadi mutakabbir agar sadar kita tidak sombong. Kenapa kok kita sombong? Karena kita tidak faham yang berhak untuk membesarkan diri adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia membunuh? Karena dia tidak mengerti Allah Maha Kasih sayang dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Hamba itu pun dikasih sayang oleh Allah, tapi kenapa kau berbuat jahat kepadanya? Betul dicabut rahmat itu. Dan kalau sudah dicabut rahmat dari hati seorang hamba, maka busuklah dia. Tidak ada yang tertinggal kebaikan baginya. Dia akan kejam, sewenang-wenang, dolim, gak peduli siapapun dan tidak akan berbuat kecuali hanya untuk menuruti hawa nafsunya. Membunuh dipikir dia senang, apa yang dituruti amarah. Bukan, dia takkan senang dia. Tapi orang dengan kasih sayang akan memberi dan menjadikan orang lain senang dan hatinya puas. Coba faham kalau orang mana kasih dan cinta dan sayang. Orang terenyuh lihat. Terenyuh berarti hatinya itu hidup. Kemudian di saat dia memberikan pertolongan kepada seseorang, lihat. Orang itu senang mendapatkan kebaikan dari dirinya. Di sisi lain karena dia itu berangkat dari rasa kasihan, dia juga senang puas. Alhamdulillah saya bisa menolongnya. Senang. Seorang ibu yang melihat anaknya menangis ingin dibelikan mainan atau makanan, dia kalau tidak bisa membelikan kan kan. Tapi ternyata dia bisa membelikannya, sang anak senang, maka hati seorang ibu bagaimana? Senang. itulah kasih sayang. Jadi kesenangannya adalah menyenangkan orang lain, kesenangannya adalah untuk kebaikan orang lain tapi sebaliknya orang busuk kesenangannya adalah nyiksa orang lain dan dia tidak bakal senang sesungguhnya hilangnya rasa kasih sayang tadi dan dia tidak kenal Allah maka yang yang tidak punya kasih sayang adalah tidak kenal Allah yang maha kasih dan hamba-hamba yang tidak kenal Allah berarti semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan akan berkembang kejahatannya dari hilang kasih sayangnya muncullah ketoliman-ketolimannya. Dan ketoliman adalah bermacam-macam cara. Dolim dengan lesannya, dolim dengan perilaku lahirnya, dolim dengan pikiran-pikirannya, suudon dan seterusnya. Karena apa? Jauh daripada sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.